telah mengabarkan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim. Kemudian Al-Walid ibnu Muslim berkata, "Qala haddatsana Safwan ibnu Amrin." Telah memberitakan kepada kami Safwan ibnu Amrin. Qala haddatsani Abdurrahman ibnu Jubair. Telah memberitakan padaku Abdurrahman ibnu Jubair ibni Nufair an abihi dari ayahnya wahwa Jubair ibnu Nufair. Beliau mengatakan, "Falamma putiha Qubrus." Ketika suatu negeri yang namanya Qubrus telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Fabaka ba'dhum ila ba'd. Nam, Sehingga penduduk negeri tersebut yang tidak mau menerima Islam diperangi oleh kaum muslimin sehingga penduduk negeri tersebut menjadi enam tunduk kepada kaum muslimin dan ketika mereka sudah kalah sehingga mereka pun antara satu dengan yang lainnya dari yang tersisa yang masih hidup menangis antara satu dengan yang lainnya kemudian Berkata Jubair ibnu Nufair rahimahullah, "Faraitu Abu Darda radhiyallahu anhu jalisan wahdahu yabki." Maka aku pun melihat Abu Darda yang ikut dalam pasukan tersebut. Abu Darda wahwa Umay Uwaimir radhiyallahu anhu, kata beliau saya melihat Abu Darda radhiyallahu anhu duduk seorang diri kemudian menangis. Maka Jubair pun terheran-heran dan berkata, kepada beliau, Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ma yubukika Apa yang menyebabkan engkau menangis? Fil yaumil ladzi azza Allahu fihi al-Islam wa ahlahu. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan terhadap Islam dan kepada kaum muslimin itu dengan memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir sehingga penduduk negeri tersebut pun Naam. Ta'alud. Tunduk kepada kaum muslimin. Maka beliau menjawab, Waihaka ya Jubair. Mereka memiliki kekuasaan. Falamma taraku amra Allah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menolak. Maka mereka pun dengan mudahnya. Naam. Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui kaum muslimin. Sehingga maksiat Nah, pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kehinaan bagi mereka-mereka yang enggan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi ketika mereka sampai kepada mereka ilmu sudah sampai kepada mereka hujjah maka perhatikan ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu nam fasaru ila ma tara maka jadilah mereka seperti apa yang kau saksikan ketika mereka tidak mau menerima Naam, seruan Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk Islam, agar mereka mau menerima syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ayyuhal annas, hendaknya kita berhati-hati terhadap naam keengganan kita untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Nam dari hadisnya Salama ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu Beliau berkata anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك نعم سلم ابن al-Aqwa radhiyallahu berkata bahwasanya ada seorang yang makan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka Nabi pun berkata, "Kul bi yaminik." Wahai pulan, hendaknya engkau makan dengan menggunakan tangan kananmu. Maka apa jawaban orang tersebut? Mastata'atuh. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa makan dengan menggunakan tangan kanan saya. Nah, maka apa akibat dari pembangkangan tersebut? Berkata Salama ibn al aqwa radhiyallahu anhu, "Famastata'a ay yarfa'a ila Maka orang tersebut tidak mampu lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Seketika itu juga tangan kanannya menjadi lumpuh. Disebabkan karena apa? Enggan menggunakan ataupun tidak memperhatikan dan tidak mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga Nabi berkata, "Mastata'ta." Naam. Engkau pasti mem Naam. Kata Nabi alaihi salatu Wasallam engkau tidaklah naam mengatakan saya tidak mampu kecuali karena sombong. Ya. Nah, tidak ada yang menghalangi engkau untuk menggunakan tangan kananmu kecuali karena sombong. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan kalau dalam perkara seperti ini, perkara makan dan minum kita melanggarnya, bagaimana tentunya kalau dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Nah, demikian pula ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah tidak ada umat-umat terdahulu mendapatkan azab di dunia ini sebelum di akhirat kecuali disebabkan karena mereka menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak ajakan rasul mereka yang menyuruh mereka kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fakullan akhadna bidambi. Tiap-tiap dari mereka kami siksa mereka bidambihi. Disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Nam kullan akhadna bidambi. Tiap-tiap dari mereka eh, yang telah Allah Subhanahu wa taala azab turunkan kepada mereka azab pada umat-umat terdahulu seluruhnya disebabkan karena bidambihi dosa yang ia lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya. Di antara mereka ada yang kata Allah kami hujani mereka, turunkan kepada mereka dengan melempari bebatuan. Naam. Wa minhum man akhadat Di antara mereka ada yang kami siksa mereka dengan suara yang keras. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami siksa dengan kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna dan di antara mereka ada yang kami siksa dengan nam ditenggelamkan ke dalam air. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah mereka naam dan tidaklah Allah berbuat aniaya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada mereka karena Allah berbuat zalim terhadap mereka. Akan tapi apa kata Allah? Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka lah yang terlebih dahulu berbuat zalim. Berbuat maksiat. Sehingga Allah pun menimpakan kepada mereka azab. Maka ayuhan nas. Hendaknya kita berhati-hati. Nam. Jangan sampai kita melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah kita ketahui. Jangan sampai kita enggan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menolaknya. Naam, karena sesungguhnya yang demikian naam adalah penyebab datangnya ataupun ditimpahkannya ma'naam azab naam terhadap orang-orang yang membangkang wal billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ayuhal ikhwah Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan nam, apabila maksiat ya sudah merajalela kemudian tidak ada upaya untuk mengingkarinya maka dikhawatirkan enam yang lainnya pun akan kena dampak daripada maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hadisnya Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha." Naam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya perumpamaan orang-orang yang tegak melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jal dengan orang-orang yang terjatuh di dalamnya melakukan pelanggaran adalah seperti suatu kaum yang menaiki perahu di mana mereka diundi sehingga sebagian di atas sebagian di bawah. Nam وكان alladhina fi asfalha idza aradu nam idza istaqau minal ma marru ala man Dan adalah orang-orang yang berada di bagian bawah apabila mereka hendak mendapatkan bagian dari air minum, mereka harus melewati ataupun mereka harus naik ke atas. Maka apa kata orang yang di bawah? Lau anna kharaqna fi nasibina harqa walam nu'dhi man fawqana. Seandainya kita melubangi saja perahu ini sehingga kita tidak perlu ke atas dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Nah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa'in akhad fa'in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Seandainya mereka membiarkan Nam, mereka orang-orang yang dibawa ya, membiarkan apa yang mereka inginkan berupa merusak ataupun melubangi perahu tersebut maka niscaya mereka akan binasa seluruhnya. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Dan seandainya mereka berusaha untuk menghalangi perbuatan mereka berupa melakukan pengerusakan di atas perahu tersebut najau, maka mereka akan selamat. Najau wa najau jami'a. Yang di atas ataupun yang di bawah seluruhnya akan menjadi selamat. Maka ikhwan fillah Rahiman wa rahimakumullah, perhatikan hadis ini. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan perumpamaan ya terhadap orang-orang yang melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang melakukan pelanggaran. Maka ketika orang-orang yang melaksanakan syariat-syariat Allah akan tapi tidak ada upaya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka boleh jadi mereka walaupun dia mungkin sibuk melakukan ibadah berupa salat, puasa, haji, akan tapi ketika mereka melihat di hadapan mereka orang-orang bermaksiat, kemudian tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan, maka mereka pun akan kena dampak daripada perbuatan maksiat tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah dan juga disebutkan dalam hadisnya Ummul Hakam Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya fazi'a وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت فقل فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحين نعم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث Ya. Kata Ummu Ummul Hakam Zainab bintu Jahash Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, suatu saat Nabi alaihi salatu masuk menjumpai saya. Eh, masuk ke dalam rumahnya beliau. Fasi'a dalam keadaan kaget terkejut sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ketika beliau ya dalam keadaan fasi'a melu kaget terkejut maka beliau mengucapkan la ilaha illallah wailun lil arabi min syarri qad celaka sungguh enam bahaya semakin mendekati bangsa Arab telah dibuka pada hari ini suatu lubang suatu celah yang akan dilalui oleh mereka bangsa perusa yajud dan majud. seperti ini kemudian beliau pun melingkarkan melingkar dua jarinya itu al-ibham lati taliha ibu jari dan jari telunjuknya maka beliau berkata Ummul Mukminin berkata ya Rasulullah anuhlaku wa fina salihun Apakah kami akan ikut dibinasakan? Perhatikan. Apakah kita akan ikut juga celaka? Ya, padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh. Masih ada orang yang sholat lima waktu. Ada yang puasa, ada yang haji, ada yang pergi umrah. Wapina salihun. Masih ada orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka Nabi katakan, naam. Kalian pun akan ikut mendapatkan dampak dari perbuatan mereka. Orang-orang yang melakukan maksiat, Ya, idza katsura fikumul khabath. Apabila khabath kotoran berupa maksiat telah merajalela di tengah-tengah kalian. Maka ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Karena itu upaya kita ya dengan mengadakan majelis-majelis ta'lim mendatangkan para masyayikh setiap tahunnya adalah di antara bentuk upaya mencegah kemungkaran dan ini tentunya adalah kebaikan bagi kita seluruhnya ya kepada kaum muslimin bahkan kepada seluruh makhluk. Nah, semoga nasihat singkat ini bermanfaat buat saya dan juga kepada ikhwan-ikhwan sekalian dalam rangka musyaraka ikut uh, ta'awun dan dengan ikhwan-ikhwan sekalian yang telah memberikan nasihat sebelumnya. Nah, sehingga uh, ahuna Ustadz Abu Hazim dan ahuna Ustadz Abu Arkam uh, meminta kepada saya untuk memberikan nasihat singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.